ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أكرم من شاء بمحبة رسول الله وبحسن المعاملة برسول الله وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'du yang kami cintai para orang tua kami Saudara-saudari Yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Berbahagialah, bersyukurlah Jika pagi ini kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan, melaksanakan sholat berjamaah. ولد إني يا ولد هذا ولد إني عندما تصم يا ولد إيش Salat al-fajr bil jama'ati karena fi dinatillahi yang menyaksikan sholat fajar, sholat subuh dengan berjamaah akan orang tersebut di dalam jaminan Allah tanggungan Allah maka termasuk kunci kesuksesan di dalam kita menjalani hidup pagi hingga malam, hingga petang, hingga sore adalah kita buka kunci dengan melakukan sholat subuh seperti ini Semoga kita adalah termasuk orang yang beruntung mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ringkas saja karena waktu bahwa di dalam kita menjadi kemuliaan yang sesungguhnya harus kita menggunakan dua. Yang pertama kita berpikir dengan akal kita. Yang kedua adalah dengan kita menata hati Kebenaran seperti apapun yang kita dapat dengan akal. Jika hati kita belum tertata, maka orang pun tidak bisa menerima kebenaran. Banyak contohnya. Orang tahu itu adalah kebenaran, tapi kadang ingkar dengan kebenaran. Karena hatinya belum tertata. Kalau pada zaman Nabi SAW ada Abu Jahal. Abu Jahal adalah orang yang sangat tahu kebenaran. Karena dia selalu mendengar Nabi SAW. cuma dia hanya memikir. Menata akalnya saja. Tapi hatinya belum ditata. Hatinya tidak sambung dengan Nabi SAW. Maka susah dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi pernah bersabda, man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallah illa buhda orang tambah ilmu akan tapi ternyata hatinya belum ditata nggak ada hidayahnya bukan tambah dekat kepada Allah tapi justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala tidak pandang kalau sudah hati tidak benar biarpun seorang alim maka itu orang alim yang ditakuti oleh Rasulullah SAW inna akhwafu ma ala ummati Aku lebih takut melebihi daripada Dajjal. Aku takut kepada umatku lebih takutku kepada Dajjal. Dajjal menakutkan. Tapi ada orang yang sangat ditakuti oleh Nabi dari umat Nabi. Dan itu lebih mengerikan daripada Dajjal, yaitu alim. Alim melisan. Dari kata alim su, ulama, ulama su. Ulama yang hatinya tidak tertata. Punya ilmu, tapi tidak terbatas. Maka jangan tertipu kita. Di dalam mencari kemuliaan hanya dengan pemahaman akal. Tapi ternyata ada hal yang sangat penting untuk menata hati. Menata hati. Hati yang tertata. Coba, kita pernah mungkin kita pernah mendengar nasihat dari seseorang. Hanya karena kesombongan kita kita tolak. Siapa kamu? Apa karena kedengkian kita? Benar dia ngomong, cuma karena kita lagi dengki dengannya, hmm, kita tidak bisa terimanya. Padahal kita tahu kalau itu kebenaran. Maka tidak cukup orang mencari kebenaran dengan akalnya saja. Nabi juga pernah mengingatkan berapa banyak orang baca Al-Quran dan faham Al-Quran tapi la yatajawazu an hanajirihi tapi tidak melewati tenggorokannya hanya di diskusi debat dialog kalau bicara tentang ilmu agama adalah luar biasa. Tapi tidak pernah memberikan kesempatan hatinya. Untuk menyadari. Sehingga ilmu hanya di otaknya saja. Tidak turun ke hati. Maka pada malam hari ini. Ayo kita mencari kebenaran dari hati. Dan untuk mencari kebenaran dari hati. Kuncinya adalah sambung hati. Dengan pembawa kebenaran. Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita kalau dengan sesama kita, sesaat kita marah dengan si A. Sesaat ada penyakit kotor kita, kita mungkin sombong dengan si B. Jangan sampai kebenaran dibawa oleh orang yang saat itu kita lagi tidak nyaman dengannya. Maka di saat seperti itu, lihat susah kita menerimanya. Tapi biarpun kita punya permasalahan dengan sesama, akan tapi karena kita sudah sambung kepada pembawa sejak kebenaran sejati Nabi Muhammad, lihat kita tahu kebenaran ini adalah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datang lewat mulut siapapun kita mudah untuk menerimanya. Dan inilah kunci yang selalu dicari dan dihadirkan oleh para ulama, yaitu mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering dilupakan. Orang sering berbicara tentang mengikuti Nabi, mengikuti Nabi, mengikuti Nabi. Eh, orang mengikuti Nabi bisa berdusta dalam mengikuti Nabi jika tidak dibarengi dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hukum mencintai yang hormat adalah kewajiban sebelum kewajiban yang lainnya. Keimanan dihubungkan dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman kalian hatta atuna sehingga aku menjadi ahabba ilaikum min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dalam riwayat wa nafsihi allati baina jambai. Tidak sempurna iman kalian selagi Aku belum engkau cintai melebihi daripada bapaknya. Bapakmu, anakmu, manusia semuanya melebihi dari dirimu sendiri. Inilah yang sering digembar-gembarkan ulama yaitu mahabbah. Jadi mahabbah martabatnya didahulukan daripada ittiba. Sementara orang hanya berkata tentang ikuti Nabi, ikuti Nabi. Orang ngikuti Nabi belum tentu dia adalah karena sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik sholat dengan Rasulullah, tapi hatinya benci dengan Nabi Muhammad. Tidak diterima oleh Allah. Orang melakukan kebaikan yang tidak kenal Nabi Muhammad, tidak melakukan kebaikan dengan secara sesungguhnya, mungkin karena tidak enak. Maka mencintai Nabi ini harus kita hadirkan dan kita cari setiap saat. Cinta Rasulullah, cinta Rasulullah. Dalam Al-Quran pun disebutkan, Kul inkana aba'ukum, wa abna'ukum, wa ikhwanukum, وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره kalau seandainya katakan wahai Muhammad wahai yang punya bapak yang punya anak yang punya suami yang punya keluarga besar yang dibangga-banggakan selama ini yang punya perdagangan yang luar biasa yang dijaga agar tidak bangkrut-bangkrut rumah tempat tinggal yang sangat disenangi jika itu semua lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah maka rabbasul hatta yati Allah bi'amrih amrih suruh tunggu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala artinya apa kecintaan kepada Nabi Muhammad ini sesuatu yang luar biasa dan buah daripada cinta nanti akan menjadikan seorang hamba mudah mengikuti Rasulullah. Sehingga kita sering mendengar kaum muslimin di mana-mana mengadakan satu acara menyambung hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah menyebut kelahiran Nabi, peringatan Nabi, maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isra Mi'raj, nuzulul Quran. Semuanya adalah tujuannya untuk menyambungkan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi betul-betul ada di mata dan hatinya. Ada di dalam mata dan hatinya dan ada dalam pikirannya. Bahkan gerak-geriknya pun berusaha adalah gerak-geriknya Rasulullah SAW. Karena sudah ada di dalam hati. Akan tapi jika orang hanya menyadari dengan ilmu saja, dengan akalnya. Lihat, tidak sambung hatinya dengan Nabi. Menjadi ustaz pun menjadi ustaz yang salah-salah. Mungkin menjadi ustaz yang sangat baik perilakunya. Tetapi bukan karena sambung hatinya dengan Rasulullah. Tapi dia berperilaku baik, sopan, lembut, menjalankan syariat hanya karena dia ustaz. Lalu berkata, saya ini ustaz, nggak pantas kalau saya begitu. Saya ini ustaz, saya ini ustaz nggak pantas. Bukan karena sambung dengan Nabi, karena dia memposisikan sebagai ustaz yang dihormati oleh orang. Jadi menjaga posisi ini bukan karena sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Munafik lagi, tersembunyi maka kecintaan kepada Nabi itu adalah luar biasa. Ini yang harus kita bangun. Sehingga diadakan acara oleh para ulama. Termasuk namanya mengagungkan Nabi Wasallam. Peringatan, maulid Nabi dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk mengenalkan orang akan keagungan Nabi. Siapa yang kenal tentang kebesaran dan keagungan Nabi? Ya itu namanya muncullah kekaguman. Dan kekaguman itu adalah benih kecintaan. Kemudian setelah ada kekaguman, terus akan berubah menjadi cinta. Jadi cinta itu ada bukan mukadimahnya. Mustahil orang tiba-tiba mengatakan aku cinta. Gak ada itu. Ada mukadimah. Mulai dari tutur kata lembut yang pernah ia dengar. Bahasa bahasa bahasa kita adalah mungkin kalau sesama manusia. Rayuan suami istri, kalimat yang indah. Mendengar kalimat yang indah, perilaku yang indah, kebaikannya, maka muncul setelah itu kecintaan. Sehingga merayakan Nabi Muhammad itu dalam irama untuk mengaku Nabi Menyebutkan tentang kisah Rasulullah. Bagi orang yang sudah kenal Nabi Muhammad SAW luar biasa. Semesta kenal Nabi Muhammad. Kita yang kurang kenal Nabi Muhammad. Jagat raya kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jagat raya kenal Nabi Muhammad. Allah yang memperkenalkan. Sehingga waktu Nabi belum jadi Rasul pun lihat waktu Nabi berdagang dipayungi mendung. Di saat Nabi dilahirkan pun semesta berguncang. Semuanya bergembira dengan Nabi SAW. Kecuali bangsa manusia. Yang tidak tahu Nabi Muhammad SAW. Semuanya bergembira dengan Nabi SAW. api di Persia yang disembah oleh orang kafir pun saat itu karena bergembira dengan Nabi Muhammad padam tidak mau disembah oleh mereka. Ya. Banyak keistimewaan kejadian-kejadian unik bersama kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Halimah Sa'diyah, seorang wanita yang secara fisik bukan wanita yang sehat. Karena beliau adalah tidak mempunyai air susu yang banyak. Datang ke Mekah seperti kebiasaan orang Arab pinggiran yang fakir mencari uang dengan cara menyewakan dirinya untuk menyusui anaknya orang yang ada di Mekah. Datang ke kota Mekah. Mencari bayi-bayi yang bisa disusui. Karena pertama, Sayyidah Halimah Sa'diyah bukan orang yang susunya banyak. Sehingga tidak banyak orang kaya yang mau dengan Sayyidah Halimah Sa'diyah. Dan juga kendaraan yang dikendarai Halimah Sa'diyah bukan kendaraan yang laju. Sehingga ia pun terlambat. Sehingga di saat sampai ke Mekah, bayi orang kaya sudah habis. Yang tertinggal hanya bayi, bayi Muhammad bin Abdullah, bayi yatim. Bayi fakir, bayi yatim. Karena sudah tidak ada bayi lagi yang akan disusui, maka apa boleh buat? Diambillah bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kefakiran yang menguntungkan. Setelah itu diambillah bayi bernama Muhammad bin Abdullah. Mulai bayi menyentuh tangannya Sayyidah Halimah As-Sandiyah, tiba-tiba dirasakan air susu itu menjadi banyak. Dan kendaraan yang dikendarainya pun menjadi sehat. Ini adalah suatu keajaiban yang luar biasa. Dan memang Nabi Muhammad mulia bukan saja wahyu yang menjadikan mulia. Tapi zatnya Nabi Muhammad adalah mulia. Ini yang harus kita pahami. Sebagian orang yang tidak mau mengagungkan jasad Nabi SAW. Jasad Nabi dimuliakan oleh para sahabat Nabi SAW. Nabi mulia bukan sekedar wahyunya saja. Lihat riwayat-riwayat sahih. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari para sahabat Nabi bagaimana mereka mengagungkan jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan bahwasanya ada satu orang yang biasa keliling sungguh. Aku pergi ke Persia. Aku pergi ke kaisar, ke kaisar di Roma. Aku pergi ke tempat-tempat kerajaan raja Aku tidak pernah menemukan kaum memuliakan rajanya seperti ashabi Muhammadin Muhammadah. Seperti keluar sahabat Nabi Muhammad mengagumkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu yu'azzimunahu. Para sahabat Nabi Muhammad mengagumkan Nabi Muhammad sampai kadu ayyaktatiru fi wudhu'ihi sampai di saat berebut mengambil percikan air wudhunya Nabi Muhammad berdesak-desakan seperti orang mau berantem. Ingin mendapatkan percikan air Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Hadis sahih Ya, mereka menghargai Nabi, memuliakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bukan kultus. Sampai dalam hadis riwayat Imam Bukhari radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan satu hadis bahasanya Nabi Muhammad itu matanakhama nukhamatan illa wasaqatat fi kaffi rajulin minhu fadallaka biha wajhahu. Jadi para sahabat Nabi itu melihat Nabi Muhammad berdoa. Tidak ada Nabi Muhammad membuang dahak kecuali sudah dilihat sahabat Nabi lalu diambillah sudah jatuh di tangan mereka. Salah satu dari mereka dan diusapkan di wajahnya. Dan ini adalah takdiman untuk mengagungkan Nabi Alaihi Wasallam sampai dahak. Dan ini bukan kultus. Ini bukan jasad Nabi dahak yang mau dibuang. Bahkan rambut Nabi, kalau Nabi potong rambut, sahabat Nabi mengurumi. Dan ini riwayat sahihah. Cuman sayangnya riwayat begini tidak pernah disebut. Padahal Imam Bukhari menyebutkan. Uniknya hal-hal kayak begini itu seolah kayak menjadikan syirik dan sebagainya. Hmm, Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Sahih Bukhari tentang dahaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak kisah-kisah unik. Nabi Muhammad kalau potong rambut bagaimana? Sahabat Nabi mengintar, melingkar di kiri kanan beliau. Kalau tidak ada rambut yang terpotong, itu sudah ditangkap oleh sahabat Nabi dengan dua tujuan. Yang satu, tidak ingin rambut Nabi jatuh ke bumi lalu diinjak oleh siapapun. Kedua, disimpan oleh mereka dan disimpan karena apa ini rabbanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih banyak lagi kita sebutkan bagaimana mereka mengagumkan Nabi memuliakan sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala bahwasanya Sayyidah Asma putri Sayyidina Abu Bakar Sayyidah Asma binti Abi Bakar beliau berkata mengomentari tentang jubah yang dipegangnya hadhihi jubbatu Rasulillah ini adalah jubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanat Aisyah Dulu dipegang oleh Aisyah, saudariku. Walamma qubidat tatkala Aisyah meninggal, qabattuha. Aku pegang itu jubah. Wa ini ukhasibu wa astashfi biha li mardana. Jubah itu aku basuh dan aku gunakan airnya untuk obat bagi yang sakit. Lihat, ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketahuilah, segala sesuatu yang ada hubungannya Nabi tidak akan sampai menjadi kultus. Karena tidak ada yang menganggap jubah untuk disembah. Nabi Muhammad tidak disembah. Dan ini penting untuk mengagungkan Nabi SAW. Yang tidak mengagungkan Nabi akan menjadi Abu Jahal. Ya, akan menjadi Abu Jahal. Sehingga mengambil dari Nabi sesuatu yang menguntungkan urusan dunianya. Nah, Abu Jahal model baru. Akan tapi yang mencintai Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lihat pasrah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan buah daripada mencintai Rasulullah itu adalah mengikuti. Mengikuti Nabi Muhammad buah daripada cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang perlu kita tumbuh suburkan adalah kecintaan. Jadi kita bahas bagaimana kita menanamkan kecintaan kepada Rasulullah, membangun cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dari la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Keimanan ada hubungannya dengan cinta Nabi Muhammad. Iman di dalam hati. Buah iman, amal soleh. Ilalladzina aman wa amilu salihat Iman, baru amal soleh. Amal soleh tidak ada iman tidak berguna. Iman yang sesungguhnya membuahkan amal soleh. Jadi amal soleh adalah hubungannya dengan iman. Solat, ibadah, ngaji, zakat, bersedekah. Itu adalah amal soleh buah daripada iman. Tapi ingat, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna itu iman yang membuahkan amal soleh ini jika tidak dilakukan atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah disebut cinta kepada Nabi Muhammad, ada sebagian orang berkata, oh, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Allah di mana? Eh, cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad tidak bisa dipisahkan. Cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad tidak bisa dipisahkan. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis Galatun tiga hal mangkunna fihi jika orang itu sudah memiliki tiga hal wajadah halawatul iman dia akan menemukan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma huma. Yang akan menemukan manisnya iman adalah Orang yang menjadikan Nabi Muhammad, Allah dan Nabi Muhammad lebih dicintai daripada selain keduanya. Jadi menomor, satukan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Nabi Muhammad dalam hadis ini menjadikan domirnya sama. Siwa huma. Digabungkan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Dan memang benar bahasanya. Cinta kepada Nabi Muhammad tidak bisa dipisah dengan cinta kepada Allah. Yang mengakui cinta kepada Allah tapi tidak cinta Nabi Muhammad tidak diterima yang mampu cinta kepada Nabi Muhammad, tidak cinta kepada Allah juga tidak diterima. Nah, kenapa kok para ulama seolah-olah lebih sering membahas kepada cinta kepada Nabi Muhammad? Karena itu pintu pertama yang harus dimasuki. Tidak akan kenal Allah kecuali melalui Nabi Muhammad. Ya. Tidak akan tahu Allah. Tidak akan kenal sholat kecuali melalui pintu Nabi Muhammad. Nah, kalau sudah pintu ini dimasuki kecintaan kepada Rasulullah, maka apapun yang dibawa oleh Rasulullah nanti akan mudah untuk diamalkan. Orang bisa dengar Nabi Muhammad bawa kebenaran. Abu Jahal tahu Nabi Muhammad membawa kebenaran. Tapi karena hatinya benci kepada Nabi Muhammad, lihat apakah berguna kebenaran bagi Abu Jahal? Ya, tidak berguna. Abu Jahal itu sangat kenal dengan Nabi Muhammad. Tahu Nabi Muhammad itu benar. Tahu Nabi Muhammad membawa kebenaran. Sampai dikatakan Abu Jahal itu adalah apal hadis semuanya. Hafal Quran Abu Jahal. Kenapa? Dia orangnya cerdas. Dan selalu duduk di tempatnya Nabi Muhammad pengen dengar. Cuman niatnya jelek. Niatnya apa? Mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad tapi tidak pernah dapat. Padahal duduk di Bahkan kalau ketemu Nabi Muhammad selalu bertanya, "Hei eh, Muhammad, kamu dapat wahyu apa?" Eh? Dikasih tahu, cengengesan, ketawa. Itulah Abu Jahal. Jadi kedengkian menjadikan orang tidak bisa menerima kebenaran. Maka hati-hati. Kalau tidak punya cinta kepada Nabi Muhammad, susah. Kalau pun melakukan kebaikan, lihat. Kalau katanya karena Allah, tidak. Tidak kenal Allah karena tidak kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah para ulama kita kenapa dikit-dikit berbicara tentang kecintaan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, Nabi Muhammad itu mahal. Jangan sampai kita tertipu menggunakan Nabi Muhammad untuk kepentingan kita. Itu penjahat. Nabi Muhammad dijadikan kendaraan. Sebab sekarang kalau sudah pakai label Nabi Muhammad, majlis Nabi Muhammad, oh, pecinta Nabi Muhammad itu mengagumkan. Tapi sekarang kita perlu tengok diri kita sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak cukup kita mengucapkan cinta dengan lidah, mengaku dengan semanduk majelis pecinta Nabi Muhammad. Enggak. Tapi kita perlu dari hati kita. Nah sekarang cinta tidak bisa terlihat. Cinta tidak terlihat. Orang tidak bisa melihat benarkah ini mencintai. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan Kul katakanlah Muhammad, "In kuntum Jika kalian semuanya wahai umatku mencintai Allah, masih ingat tadi mencintai Allah tidak bisa dipisah dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Kul in kuntum Kalau engkau mencintai Allah termasuk di sini dan Rasulnya. Kalau engkau mencintai Allah, tadi dalam hadis disebutkan cinta Allah dan Rasulnya kampung. Kalau engkau mencintai Allah dan Rasulnya, fattabi'uni. Fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku. Karena cinta tidak terlihat, akan tetapi karena cinta tidak terlihat, bagaimana agar kita bisa menjadi orang mencintai? Buktikan dengan mengikuti. Maka semakin orang mencintai Nabi Muhammad, semakin mudah mengikuti. Dan ini adalah rumus yang tidak bisa dibantah. Kalau orang mencintai itu mau tidak mau pasti niru. Itu sudah otomatis. Nah untuk bila ada sebuah contoh. Semoga kita menjawabkan dari contoh yang jelek. Kalau ada anak gadis yang gandrung dengan artis, sama-sama gadis. Seorang artis perempuan yang paling terkenal misalnya. Wah dia sangat gandrung, ya. mengidolakan Lihat mulai dari lagunya disenangi sampai setiap hari di kamarnya dipasang poster-posternya lihat. Hah? Sampai ternyata potongan rambutnya pun niru dia. Pakai baju pun dia salaman tak senangnya ceritanya sampai temennya nggak habis-habis setiap hari. Eh? Sampai gaya jalannya pun niru, gaya makanya niru. Ada apa dengan ini semuanya? Kok ada anak gadis yang sampai seperti itu? Sampai kadang-kadang dandannya pun aneh. Niru dandannya dia, wajahnya tidak serupa. Akhirnya jadi mengerikan kan ada banyak dandanan yang aneh-aneh. Karena niru dia karena ada cinta di dalam hati. Kalau sudah ada cinta di dalam hati mau tidak mau akan niru dan mengikuti. Itu secara otomatis. Yang gandrung dengan pemain apa bola dan sebagainya, lihat mau rambutnya potong begini, pakai kaos model ini. Ah, itu semua karena buah daripada apa yang ada di dalam hati. Maka yang mengaku cinta Nabi Muhammad SAW tentu harus ada tempatnya akan mempengaruhi perilaku kita. Sehingga menguatkan cinta ini penting. Kalau sudah orang kuat cintaan kepada Nabi Muhammad, lihat. Dia akan selalu bersama Nabi Muhammad. Perilaku, tingkah lakunya, gerak geriknya berusaha untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita bisa mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini bicara tentang cinta-cinta tak tadi. Saya ingin tahu rumusnya bagaimana agar kita bisa mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa yang pertama singkat saja. Selalulah memohon kepada Allah. Selalulah memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada Nabi Muhammad. Barangkali ini adalah satu hal yang paling jarang kita hadirkan. Kalau minta duit setiap hari, minta anak soleh setiap hari, minta usahanya lancar setiap hari. Karena apa? Duit dan usaha adalah penting bagi kita. Sehingga sambil bekerja pun kita memohon di tengah malam. Datang ke kiai minta didoakan agar usahanya lancar. Akan tak bisa di antara kita yang setiap malam dengan penuh kekhusuan minta kepada Allah, Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Allah. Dari sini pun sepertinya kita sudah salah angka. Kita lebih mengutamakan usaha kita daripada kepada Nabi Muhammad SAW. Mana iman kita yang sesungguhnya? Para kekasih Allah kalau berdoa bukan saja cinta kepada Nabi. Sampai mengatakan Allahumma ya Rabbana habib nama ma habibuk Sayyiduna Muhammad. Ya Allah cintakan kepada kami semua yang dicintai Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Semua yang dicintai Nabi Muhammad ingin mencintai. Ya. Ini yang pertama. Ayo kita hadirkan selalu. Dan kalau kita minta kepada Allah, akhirnya sering kita panjatkan kepada Allah, akhirnya kita menjadi merasa butuh kepada cinta merasa butuh kepada cinta kepada Nabi Muhammad. Yang tidak pernah membahasnya tidak akan merasa butuh. Yang tidak merasa butuh tidak akan mendapatkannya, tidak punya cinta. Jadi minta kepada Allah terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang kedua adalah membaca solawat. Tanyakan kepada diri sendiri, berapa kali kita membaca solawat dalam sehari selain di dalam sholat Sudahkah kita mengkhususkan solawat untuk Rasulullah? Seorang sahabat Nabi bertanya, berapa waktu yang aku jadikan untuk bersalawat kalau sepertiga gimana? Sepertiga kan masih kurang. Kalau separuh ya Rasulullah, nggak apa-apa. Kalau semua waktu untuk bersalawat ya Rasulullah, bagus. Jadi untuk Nabi Muhammad berselawat setiap saat adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan banyak salawat sebanyak-banyak. Salawat yang berkualitas. Salawat yang di saat kita membacanya hadir hati kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati. Bukan hanya salawat Rasulullah Muhammad. Nah, nah, nah, Mungkin hanya mikir hitungannya saja. Oh lama banget imamnya yang mimpin salawat. Kita bikin salawat yang busuk. Salawat apa saja. Dan Rabi Ahadawiyah salah satu pecinta Nabi Muhammad. Membaca salawat sampai 50 ribu kali dalam sehari. Jangan dikatakan itu mustahil dan hayal. Itulah karomah. Sebab membaca salawat adalah unik. Tidak semua orang bisa membaca. Kadang ada orang bisa membaca sehari sepuluh ribu. Kadang sama-sama waktunya 24 jam ada orang yang tidak bisa membaca biarpun satu kali karena tidak pernah diingatkan oleh Allah kepada Rasulullah musibah manusia. Dan tanya kita golongan manusia yang mana? Berapa kali kita dalam sehari membaca salawat kepada Rasulullah? Sadarlah makna ini. Apa yang terucap di lidah kita? Mungkin kita masih menyenandungkan lagu yang tidak benar dan dibenci oleh Nabi Muhammad. Berubah saat ini. Kita akan berubah menjadi salawatan, salawatan, salawatan. Dan tidak bisa membaca salat kecuali dipilih oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak bisa mendengar masalah masalah cinta kepada Nabi Muhammad kecuali yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Maka bersyukur hari ini kita dihadirkan di sini untuk mendengar makna cinta. Ini mukadimah cinta. Allah mencintai kita. Lalu kita digiring oleh Allah untuk berbicara tentang cinta kepada Nabi Muhammad. Ini ter semoga kita termasuk orang yang bakal punya cinta kepada Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Kemudian setelah membaca salawat, perbanyak baca salawat. Pastikan sehari 500 ribu dan seterusnya yang masuk. Yang ketiga adalah membaca sejarah Nabi sholawat. Sejarah Nabi. Salawat kurang, doa enggak. Sejarah Nabi bingung. Kenapa bingung? Ditanya berapa? Banyak kita sehari membaca sejarah Nabi. Pertanyaannya yang salah. Mestinya pertanyaan adalah begini dulu. Punya buku sejarah Nabi atau tidak? Bagaimana bisa membaca sejarah Nabi kalau bukunya saja nggak punya? Ya. Buku sejarah Nabi adalah harus kita jadikan buku yang paling utama, paling istimewa. Bukan novel anak kita kita kenalkan Doraemon, Cincan sama apa? Cincan apa? -apa. itu semuanya? Kita perlu kenalkan anak-anak kita dengan bacaan-bacaan mulia. Sejarah Nabi SAW. Setiap hari anak kita baca. Sehingga mata dan hatinya setiap saat dengan Nabi Muhammad bacaannya. Biarpun selembar dua lembar. Ada sebuah buku yang harus menjadi buku wajib bagi kita. Al-Quran ada di mana? Eh, Al-Quran tidak akan dibaca dengan benar kecuali sambung hati dengan Nabi. Al-Quran sudah banyak di rumah. Tapi sekarang bagaimana yang menghantarkan kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar? Baca sejarah Nabi. Ada buku sejarah Nabi yang ringan, kecil. Ringan, kecil. Seperti Ad-Dibai, Barzanji, dan sebagainya. Itu buku sejarah Nabi yang ditulis dengan bahasa indah. Cuman kadang di majelis pun tidak pernah disyarahi. Sehingga orang yang hadir pun tetap tidak paham. Maka kami menghimbau. Majelis maulid dimanapun, hendaknya nadom-nadom itu disyarahi oleh ustadz satu satu bab satu bab demi pertemuan demi pertemuan agar hati kita kenal dengan Nabi. Sebab selain Al-Quran, selain Al-Quran itu kalau dibaca selain Al-Quran dan solawat kepada Rasulullah itu ya Al-Quran dikir solawat. Kalau hanya sekedar cerita, kalau tidak paham tidak ada faedahnya. Kalau Al-Quran biarpun kita tidak paham ada faedahnya. Tapi kalau sekedar cerita, kalau tidak paham nggak ada faedahnya. Maka harus kita itu apa? Membaca dengan paham. Maka kita menghimbau untuk bisa dicarai. Dan kita sudah mulai mencarai kitab-kitab maulid dengan ringan. Yaitu salah satu diantaranya maulid ad-dibai. Sudah kita coba syarai dalam mukaddimah bacaan hikam kita. Kita syarai perlahan agar orang paham. Jadi mungkin para asatid bisa melihat syarah itu, kemudian bisa disampaikan ke yang lainnya. Karena perlu agar orang paham membaca sejarah Nabi. Ada satu buku sejarah Nabi yang hari ini kita harus lintaskan hati kita. Aku wajib membelinya. Yaitu buku namanya Fikih Sirah karangan Dr. Buti. Buti. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang meninggal di bom waktu mengadakan pengajian. Indah. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jadi buku sejarah Nabi saw ini, ini kita beli dan kalau beli jangan satu. HP saja anak kita kita pegangi satu persatu. Buku sejarah Nabi satu. Anaknya lima. Buku sejarahnya satu. Ya semuanya sampai semuanya bahasanya ngalah tuh Abang dulu deh baca, kakak dulu deh baca. Nggak ada yang baca nanti pada akhirnya. yakin kan ini harus lebih penting daripada HP. Harus kalau kita ingin berubah di rumah kita. Beli buku itu sudah ada terjemahnya sejarah Nabi SAW karangan Dr. Buti. Kalau tidak ada nanti bisa komunikasi. Kalau kan ada cinta kita, tak komunikasi nanti akan dikirim dari Jawa sana. Kita carikan bukunya dikirim dengan Jawa. Kalau beli rombongan murah, kita harus mengarah ke sini. Jangan saja kita order, kita beli baju, kita beli aja dari Jawa saja. Bersemangat. Kenapa buku sejarah Nabi tidak? Mana cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wajib berubah. Punya anak lima, kasih lima. Dan jadikan buku ini adalah buku istimewa. Istimewa disambuli yang bagus, diletakkan yang bagus, dibawa kemana-mana. Kalau telepon anak kita di Bandung, nak, sampai di mana bacaanmu, nak? Tolong ceritakan kepada saya. Ternyata ini pun juga belum kita lakukan. Pantas kan kita susah mengikuti Nabi SAW. Ini pun juga belum dilakukan. Buku sejarah Nabi tidak pernah dibaca. Bagaimana kita kenal Nabi yang tidak pernah? Bagaimana kita cinta Nabi yang tidak pernah kenal Nabi SAW? Yang keempat adalah membiasakan dengan Nabi SAW. Ini bahasa ringan-ringan pagi ini. Nggak usah ngomong yang berat-berat. Yang keempat adalah membiasakan dengan Nabi. Membiasakan dengan Nabi adalah apa? Jadikan hidup kita selalu dengan Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Ilmu sudah ada insya Allah. Semuanya sudah tahu kalau masuk WC dengan kaki kiri dulu. Kalau keluar WC kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, kalau makan pakai tangan kanan, semuanya tahu itu semuanya. Baca bis, milah dan seterusnya. Sampai anak kecil pun ngerti. Cuma permasalahannya bagaimana kita di saat mengamalkan itu semuanya. Apakah cukup kita memakan dengan tangan kanan kita? Ketahuilah monyet pun bisa makan dengan tangan kanan. Orang kafir pun bisa makan dengan tangan kanan. Akan tapi membedakan antara adalah hati kita sadar kalau itu niru Rasulullah. Jadi bukan sekedar kebiasaan. Maka dihimbau. Setiap kita ingin melakukan sunnah Nabi, maka ingat bahasanya ini loh yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang sering lupa Sering lupa dengan sunnah Nabi. Sekarang permasalahannya adalah lupa Nabi. Bahkan ada orang yang ingat pekerjaan Nabi, lupa Nabi juga belum sempurna. Ada orang ini sunnah Nabi, tapi yang diingat sunnahnya saja, bukan nabinya Muhammad SAW. Orang minum dengan tangan kanan, tapi yang diingat adalah buku hadis, bukan Rasulullah. Kita ingin melompat, kita ingat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita minum dengan tangan kita, yang kita lihat adalah Rasulullah SAW. Ini pendidikan. Sehingga dengan Nabi Muhammad dikit-dikit dengan Rasulullah. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Kita sering lupa, ilmu sudah ada kadang lupa. Mohon maaf, tadi kita ke kamar kecil. Tadi kita ke kamar kecil, masuk masjid, dan seterusnya. Pakai baju, hendaknya kan pakai kanan dulu. Sekarang pertanyaannya. Tadi pagi kalau kita ke WC itu, atau kemarin pagi ke WC, mana yang kita dahulukan? Kaki kanan dulu atau kiri dulu? Begitu mudah menjawab kaki kiri dulu. Sekarang jawabannya ditambah kaki kanan dulu, kiri dulu atau nggak inget. Pakai baju tadi, kanan dulu, kiri dulu atau nggak inget. Masuk masjid tadi, kaki kiri dulu, kanan dulu atau nggak inget. Kita sering nggak inget. Kita ngerti kalau duduk di masjid itu hendaknya niat istiqaf pahalanya besar. Iya baru sekarang inget. Nggak niat istiqaf mulai tadi. Kenapa kita belum biasa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita perlu membiasakan dikit-dikit dengan Nabi Muhammad. Allah, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Sehingga apa? Nabi Muhammad lahir pada dirinya. Dia berjalan dengan Rasulullah. Di toko dia ingat Nabi Muhammad. Mau bohong ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita hadirkan dari buah daripada cinta. Yang ini kan membiasakan dengan Nabi. Dan kadang pun kita mengingatkan anak-anak kita untuk yang baik pun masih salah. Contoh, ini contoh yang sering saya ulang gambarannya gampang. Anak kita kalau makan dengan tangan kirinya, jangan dibiarkan. Karena itu jauh daripada sunnah Nabi. Hendaknya kita ingatkan untuk makan dengan tangan kanannya. Kadang seorang ibu cara mengingatkannya begini. Nah, kalau makan jangan pakai tangan kiri sayang. Pakai tangan yang bagus. Pakai tangan kan? kanan. Ya, Anak kecil tidak ngerti bagus. Bentuknya sama kok mana bagus, mana tidak bagus. Kita pengen tahu siapa di antara kita yang ingatkan anak kita waktu makan dengan tangan kiri dengan bahasa begini. Dedek sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan seperti Rasulullah SAW. Allah, ini pun kita juga lupa. Karena memang kita kurang biasa dengan Nabi SAW. Makanya karena kurang biasa dengan Nabi, kita pun banyak melanggar Nabi. Kita jauh dari Nabi SAW. Nah, biasakan dengan Nabi, Nabi, Nabi, Nabi. Mau makan lihat stop dulu anak-anakku semuanya. Kita semua membaca bismillah. Karena membaca bismillah ini adalah pernah dilakukan Nabi Muhammad di meja makan ada Nabi Muhammad saw. Allah ini Allah. Ini betul menambahkan kesintaan. Yang kelima adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Berjuang untuk umat Nabi Muhammad saw. alaihi Khidmah untuk umat Nabi. Jadi bagaimana khidmah untuk Nabi Muhammad saw? Jadikan kita berjuang dengan harta kita, dengan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk umat Nabi Muhammad, memperhatikan masjid, santren, mondok, sekolah-sekolah yang mendekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membela umat Nabi Muhammad. Kalau sudah kita membela umat Nabi Muhammad, maka Allah akan berikan cinta kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad sangat cinta dan kasih kepada umatnya. Nabi Muhammad sangat sayang kepada umatnya. Maka yang tidak punya kasih dengan umat Nabi Muhammad, tidak akan mendapatkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kaya raya pelit, punya ilmu malas mengajar, nggak memberi contoh yang baik, tidak kasih dengan umat Nabi Muhammad, tidak akan punya cinta. Bahkan kalau sudah kita punya cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan sangat kasih dan dengan kasih akan menumbuhkan kecintaan lima hal yang hendaknya kita lakukan ini saja mungkin bagi yang mau ke kantor dipersilahkan cuman kami kasih kesempatan untuk dua bertanya bebas ya mau karena punya kewajiban yang mau ke kantor dan sebagainya boleh meninggalkan dan tidak akan mengganggu sesuatu apapun hanya kami ingatkan sebelumnya bisa diikuti mohon maaf bisa ikuti pengajian kita setiap hari di Big Radioku 104,7 FM. Itu Big Radio adalah di Batam, radioku. Tapi ini akan merilai dari Cirebon langsung. Pengajian kita setiap hari akan dirilai. Jadi ini hanya mukaddimah perkenalan. Tapi kami himbo, semoga ini adalah termasuk sebab cinta kita kepada Nabi. Di radio itu tidak ada lagu yang aneh-aneh. Tidak ada lagu yang ngajak goyang tinggul, tidak ada. Tidak ada lagu ngajak hura-hura. Di situ adanya nasyid, Al-Quran, tausiyah. Kesidah-kesidah. Di Bik Radiku 104,7. Sampai di sini Ibu kedengaran. Jadi hari ini sudah waktunya kita hijrah. Dengar Bik Radiku 104,7. Yang punya mobil langsung di save. Wahai yang punya mobil, jadikan mobil anda adalah mobil surga mobilnya Nabi Muhammad. Di save langsung di, jadi setiap buka langsung itu. Jangan sampai radio radio yang karu-karuan yang merusak kita. Jadi 104,7 diputer. Dan tolong diinformasikan kepada siapapun yang ada di kiri kanan kita. Setiap Sabtu pagi, Ahad pagi relay dari sana. Kemudian setiap rabu Kamis, uh, Jumat pagi relay langsung dari Cirebon. Ini ada relay, banyak relay dari Cirebon. Itu adalah radio radioku, big radioku 104,7, 104,7. Dan mohon diapal dan kami menghimbau tetangga-tetangga ibu sebagai tanggung jawab ibu. Tanda cinta kepada umat Nabi Muhammad, kenalkan tetangga. Daripada tetangga kita sambil dengar lagu begini-begini, sekarang menjadi salat sholat Allah. Ibu dapat pahala juga, bapak dapat pahala. Kemudian ada pengajian kami setiap Senin pagi di MNC TV. Setiap Senin pagi jam 5 atau kurang jam 5 kurang, satu jam kurang lebihnya. Semoga bisa diikuti dan informasikan kepada yang lainnya. Dan semua yang kita lakukan itu dalam irama untuk membangun cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, yang mau bertanya dipersilakan, yang mau pergi maka silakan, karena kita tidak ingin ganggu tugas. Cuma kami ingin membiasakan kedekatan dengan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita dengan pertanyaan dua saja. Satu, silakan yang mau berangkat dipersilakan. Baik, silakan. Tidak tidak usah ragu, tidak akan mengganggu majlis. Yang pergi ada kewajiban. Yang penting sambung hati, Insya Allah ketemu nanti. Silakan. Salam. Mimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi ketemu Nabi bukanlah satu bentuk cinta. Bukan satu bentuk cinta. Akan tapi mimpi ketemu Nabi Muhammad adalah sebuah kemuliaan. Sebuah kemuliaan. Ketahuilah bahwa Man ra'ani fil manam hadis Bukhari. Man ra'ani fil manam fa sawfa yarani yaqinan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Yang melihat Nabi dalam mimpi itu benar. Benar karena Nabi tidak akan karena setan tidak bisa menjelma menjadi nabi di dalam mimpi kita. Siapapun yang pernah bermimpi ketemu Nabi Muhammad adalah sebuah kemuliaan. Ketahuilah bahwa di hal lain yang harus kita perhatikan, berbohong ngaku mimpi kepada Rasulullah adalah dusta yang paling besar. Man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan neraka. Ngaku-ngaku mimpi. Nah, ngaku-ngaku mimpi dusta. Sebab kalau orang benar-benar mimpi ketemu Rasulullah, lihat luar biasa. Ada kalau kita selama ini mengaku cinta Nabi, kok mimpi ketemu Nabi, itu akan ada kebanggaan, senang. Dan tidak berbohong. Tapi kalau sudah berbohong, neraka itu orang. Banyak berbohong ketemu Nabi Muhammad, berbohong. Makanya di pondok kita tidak boleh ada orang ngaku ketemu, mimpi ketemu Rasulullah di sebelah. Ada satu anak bercerita kalau saya mimpi ketemu Rasulullah di pondok. Langsung saya tutup mulutnya. Kau tidak boleh cerita kepada siapapun. Kalau besok kedengaran kamu cerita, kamu tak usir dari pondok ini. Saya tidak ingin anak pondok pada bohong semuanya. Gara-gara dengar kamu mimpi ketemu Rasulullah, yang lain merasa lebih pintar, lebih baik kok belum mimpi ketemu Rasulullah. Akhirnya besok pura-pura ngomong, saya mimpi ketemu Rasulullah. Besok nular lagi yang saya mimpi. Sak pondok dusta semua atas nama Nabi Muhammad, masuk neraka semuanya. Makanya kalau mimpi ketemu Rasulullah adalah disimpan antara dirimu dan Rasulullah. Dan kalau kita anggap itu sesuatu yang istimewa, pasti akan disimpan. Makanya orang yang ngobrol mimpi adalah tanda dusta. Dikit-dikit mimpi. Nah, mimpi Rasulullah mahal. Seperti orang menemukan permata tidak akan mudah obral sana kemari. Dia mimpi ketemu Rasulullah. Dia ingin ketemu lagi pasti. Jadi mimpi ketemu Nabi Muhammad bukan hakikat cinta, tapi tanda kalau orang itu akan diberi kebaikan. Dan tinggal setelah itu seperti apa perilakunya. Kalau ngaku ketemu Nabi Muhammad perilakunya tetap jelek bohong tuh. Sebab mimpi ketemu kiai saja lihat. Kalau orang ada rindu kepada kemuliaan, ketemu ulama saja sesaat ada perubahan. Bagaimana ketemu Nabi kok masih saya begitu? Bahkan kadang mimpi ketemu Nabi Muhammad untuk bemper. Hanya biar dikatakan wali. Saya itu setiap malam sedang ketemu Rasulullah. Oh, kaya Allah. <laughs> Hei, dusta. Dusta. Kalau dusta kepada Nabi Muhammad tidak akan bawa keberkahan. Baik, mimpi Nabi Muhammad adalah kemuliaan. Bahkan kalau ada orang yang mimpi ketemu Nabi Muhammad kok pinjang, Adalah itu bukan bohong. Akan tapi itu benar, Anda menemu, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan pincang, katailah, yang kau lihat adalah cermin dari dirimu sendiri. Maka itu adalah, sudah ketemu Nabi Muhammad istimewa, tapi kenapa pincang koreksi? Berarti kurang sempurna dalam aku mencintai Nabi. Terus ditingkatkan dan tingkat sampai melihat Nabi Muhammad tidak dalam kencang. Jadi kacamatanya adalah dalam hatimu sendiri. Makanya yang tidak jelas, berarti kurang jelas hati kita. Yang kurang ganteng berarti kurang ganteng hati kita. Jadi kembalikan ke kita, bukan kita kembalikan ke Nabi. Tapi ingat sabda Nabi, "Man ra'ani fil manami fa innahu fasawfa yarani yaqinan fa inna syaitana tabat bi." Yang melihatku di dalam mimpi akan melihat Nabi secara sesungguhnya sebab mimpi Nabi Muhammad tidak akan bohong. Setan tidak bisa menjelma menjadi Nabi Muhammad. Tapi kalau menjadi guru-guru yang lain bisa. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak akan menjelma. Setan tidak bisa menjelma Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan orang cinta ada minta mimpi. Ya, sampai dalam sebuah syair seorang famulnu bil wisali walau fil manami. Ya Allah, aku ingin ketemu Nabi Muhammad. Aku rindu pada Nabi Muhammad. Ya Allah, pertemukan kami kepada Nabi Muhammad di dunia biarpun dalam mimpi. Wajar, saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun ingin mimpi ketemu Rasulullah. Sebelum bertemu secara sesungguhnya di surga, mimpi ketemu Rasulullah. Dan kemuliaan dan hanya orang yang dipilih oleh Allah bisa mimpi ketemu Rasulullah. Insya Allah setelah ini mimpi ketemu Rasulullah. Dan titip salam saya. Yang mendengar ini akan ketemu Rasulullah dan saya titip salam. Doakan saya dia selamat. Ketemu Rasulullah dalam mimpi insya Allah. Satu lagi. Cukup sebagai perkenalan. Mangga silakan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. radioku, radioku. Yang ada acaranya acara apa? Acara pengajian Al-Quran, nasyid-nasyid, kemudian motivasi islami, ada ekonomi syariah, musiknya musik nasyid. Hukum mendengarkan musik adalah bahwasanya tidak ada hadis yang sahih kecuali hadis satu dibatkan oleh Imam Bukhari. Sayyati ala ummati yuhilluna al-hirra wal khamra wal ma'azif akan datang suatu ketika pada suatu ketika pada umatku satu masa mereka menghalalkan khomer menghalalkan perzinaan dan menghalalkan ma'azif ma'azif ini apa? ma'azif itu diartikan oleh para ulama termasuk Abdullah bin Abbas adalah alatul lahwi semua alat yang menjadikan orang lupa dan lalai baik kalau bahasa sekarang anggap saja alat musik alat musik masuk dalam hadis ini Cuman lihat ini adalah pembahasan fikih yang panjang. Tidak boleh orang serta mengatakan haram begitu saja atau halal begitu saja tanpa dirinci. Baik. Yang pertama adalah kalau haram ada tiga di sini. Khamr, zina, alat musik. Kalau khamr sudah dilarang oleh Al-Qur'an sangat jelas. Sehingga yang menghalalkan khamr adalah kafir neraka. Zina diharamkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Makanya yang mengharamkan Al-Quran, jelas dia keluar dari iman. Ma'azif, belum ada sebelumnya pengharamannya. Nah, tapi kenapa disebutkan di sini namanya Iqsiran. Jadi bukan zatnya ma'azif yang dituju, akan tapi apa? Umumnya orang minum khamr dan berzina adalah dibarengi dengan apa? Alat musik. Nah, itu kita Para ulama memandangnya tidak hanya ah begitu, langsung haram. Mana? Karena tidak ada pengharaman sebelumnya. Maka alat ma'azib, alat musik karena biasanya orang berzina dan mabuk, coba di diskotik dan sebagainya, adalah mabuk, berzina, dibarengi dengan apa? Alat musik. Dan dari masa ke masa semacam itu. Sehingga para ulama membahas. Masalah alatullah, alat yang melalaikan, apakah semuanya haram? Alat musik semuanya haram, ternyata banyak pengecualian. Nabi Muhammad juga membiarkan rebana dipukul, genderang perang ditembunyikan, trompet juga ada sebagian uh, trompet, sebagian seruling diperkenankan. Jadi Nabi juga memperkenankan banyak. Bahkan lahu ternyata tidak semuanya haram. Yang namanya lahu. Ada salaf. Ada tiga lahu yang dihalalkan oleh Nabi. Lahu yang melalaikan. Ternyata tidak semua yang melalaikan adalah haram. Ada hal yang melalaikan tapi halal. Apa itu? Da'bul khail. Uh, darbul khail. Melatih kuda untuk perang. Muda'abatun nisa. Ya, mencubui istri. Bal rima, dalam riwayat rimayah. Wasibah rimayah latihan memanah itu sampai lupa. Kalau lu memanah itu lalai. Itu pun juga diperhatikan. Ternyata ada sesuatu yang melalaikan. Dan rebana pun adalah alat musik. Siapa yang mengatakan rebana bukan alat musik? Nabi Muhammad waktu datang tolak al-batil alaina. Bahkan seorang wanita pernah menadari ya Rasulullah. Ini nadarku an azriba duffa ala ra'sikal an la usallamakallah. Ya Rasulullah, aku ingin memukul rebana di atas kepalamu jika Allah menyelamatkanmu dalam perang dan sekarang Nabi Muhammad selamat. Nabi Muhammad mengatakan aufi bin penuhi nazarmu. Kalau memang mengukul rebani adalah haram, maka ketahuilah Nabi Muhammad pun tidak akan menyuruh untuk muni nazar. Artinya apa? Alat musik yang diharamkan adalah nah ini. Ibnu Hajar dan yang lainnya. Yang diharamkan alat musik adalah alat musik yang menjadi dakbul fusaq alat musik yang sudah menjadi ciri dan kebiasaannya orang fasik menggunakan alat tersebut. Yang biasanya digunakan untuk di khomer dan di berzinaan. Sebab ini riwayat. Makanya Ibnu Hazm mengatakan hadis ini tidak bisa dipakai. Sehingga orang yang banyak menggunakan alat musik, tapi ingat bukan alat musik yang digunakan menjadi ciri khasnya pemabuk, bukan. Ciri khasnya orang yang hura-hura, bukan. Maka di sini ada celah, bukan suatu yang kot'i sebagian orang mengatakan, wah neraka neraka. Jadi alat musik di sini ada lima nanti kalau membahas alat musik. Ini pembahasan fikih panjang ya. Sebab segala sesuatu harus ada ilmu. Di dalam membahas alat musik dan sebagainya harus lima hal. Lagu-lagu ini lima hal. Satu, hukum menyenandungkan syair. Kalau syairnya adalah istri yang benar, menyenandungkan syair adalah boleh. Sanjungan kepada Nabi, ngajak perang, bersemangat juang. Hukum menyenandungkan syair. Karena Nabi pun punya penyair namanya Hasan bin Thabit. Kalau syairnya jorok, nggak boleh. Syair yang membuat orang rangsang syahwatnya, nggak boleh. Sairnya menghujat orang, nggak boleh. Jadi hukum menyandungkan syair dulu. Yang kedua, siapa yang menyandungkannya? Pembaca solawat perempuan ganjen, perempuan kemenyek, perempuan goyang pinggul di depan kaum laki-laki haram juga. Ini ada aturannya semuanya. Kemudian, di mana tempatnya? Biarpun solawatan, seorang ustadz solawatan di depan pemabuk-pemabuk dan ini. Eh, enggak kena. Tempat kapan waktunya lihat orang lagi istirahat, lagi ini tak tanya dia membaca salawat Baru yang kelima adalah digabung dengan alat. Ini adalah kajian ilmiah panjang. Jangan seperti sebagian orang langsung dikit-dikit itu. Cuma apakah hidup kita hanya untuk mendengar lagu-lagu seperti itu? Ini kan pertanyaan. Kalau saya harus berpikir, kalau saya harus dengar lagu kayaknya nggak bisa ceramah saya itu. Saya ada radio, dengar lagu saya nggak pernah dengar lagu itu judulnya apa. Kenapa? Terlalu banyak kesibukan. Tidak sempat. Cuman itu untuk mening membuat peningkatan. Memang target kita adalah mereka tidak mendengar lagu-lagu itu semuanya. Tetapi sesuatu yang masih ada celah untuk jembatan menuju kemuliaan, untuk mengajak anak muda untuk meninggalkan roh. Lagu-lagu dangdut, lagu-lagu yang suka macam mengajak yang pinggul. Ini kalau dibuat, dirubah secara serta mata, itu adalah berat bagi mereka. Akan tadi yuk kita kenalkan satu lagu-lagu yang di situ ada sanjungan kepada Nabi, mengajak berjuang, patuh orang tua. Maknanya, kemudian setelah itu apa? Sampai nanti dia senang selawat, lihat. Dia bisa meninggalkan alat-alat itu semuanya. Dan memang masalah keutamaan tentu bukan hidup kita hanya dengan musik masa ustaz sebab hari begini, setiap hari begini. pantas. Cuman lihat kita akan berbicara dengan kelas manusia yang bermacam-macam. Mereka orang awam. Kalau urusan musik tentu dipilih musik-musik seperti itu. Ada bahasa sederhana musik renci. Jadi pengharumannya tidak qad'iyud dalalati wal wurudi. Bukan pasti yang menjadikan orang yang melanggarnya langsung kafir syirik masuk neraka tidak. Ini ada diskusi panjang. Hanya satu hadis saja riwayat Imam Bukhari tadi. Yuhailul khamra wal khamra wal ma'azif. Dan ulama sudah menjelaskan masalah ini. Kami tidak menghimbau untuk banyak mendengar lagu-lagu. Cuman kami hadirkan di radio ini ada ceramah, ada motivasi, ada lagunya selingan sesaat. Karena barangkali ini untuk menghijrahkan orang di pasar yang biasa dengar lagu yang tidak karo-karoan bisa hijrah ke sini. Ini adalah kajian kajian ilmiah, ceritanya panjang sebetulnya. Semoga Allah memahamkan kita pemahaman yang benar, menjauhkan dari segala yang mungkar dan kami ingatkan radioku, di radioku itu juga sampai Singapura nanti. 104,7. Dan ini ada jaringan radioku di mana-mana. Ada di Kuningan, di Cirebon, ada di Blitar, ada di ini. Dan ini adalah kebersamaan dakwah. Anda menyampaikan kepada satu orang, maka itu adalah sebagian dakwah yang mulia. Isrok ya, terbit matahari. Ini saja insya Allah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Irhamna wa tu'adibna wa wa Wa afina wa wa Allahumma ya Allah Ya Allah Ya Allah kami ya Allah Dengan kecintaan kepada kekasihmu ya Anak-anak kami semua ya Rindukan dan cintakan mereka kepada kekasihmu Nabi Muhammad Jadikan idola mereka adalah kekasihmu dan Muhammad Dan semua orang yang mencintai kekasihmu Nabi Muhammad Jauhkan mereka dari mengagumi yang dibenci oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Diri kami sendiri ya Allah. Kami ingin selalu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah. Ingatkan hati kami. Ingatkan pikiran kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah. Setiap saat kami ya Allah. Di saat kami berjalan ya Allah. Di saat kami duduk. Di saat kami hendak baring dan tidur. Ingatkan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah. Dan mudahkan kami mengikuti, mengikuti sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah Jauhkan kami dari melanggar kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Kami ingin bersama kekasihmu Nabi Muhammad Kami ingin ya Allah Di saat kau cabut nyawa kami Kami bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad Seperti yang kau firmankan Wa abshiru bi jannati lati kuntum tu'adun pecinta kekasihmu Nabi Muhammad di saat kau cabut nyawa mereka akan kau perlihatkan surga dan isinya terlihat kekasihmu Nabi Muhammad kami ingin saat kau cabut nyawa kami ya Allah kami melihat kekasihmu Nabi Muhammad dan berikan kepada kami kesempatan untuk bertemu kekasihmu Nabi Muhammad saat kami hidup ya Allah biarpun dalam mimpi-mimpi kami ya Allah ya Allah dan kelak jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang menemani kami di alam barzah Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang menemani kami, yang, yang membawa rombongan, membawa kami dalam rombongan kekasihmu Nabi Muhammad di padang masyar. Di saat orang pada ketakutan akan tapi jadikan kami hamba-hamba yang terlindungi di bawah payung kekasihmu Nabi Muhammad. Kami di bawah telaga kautar, minum telaga kautar dari tangan kekasihmu Nabi Muhammad hingga kami tidak akan haus lama-lamanya. Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah yang akan menemani kami di saat kami dihisab, di saat amal kami ditimbang. Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang membawa membawa kami, membonceng kami untuk menyeberangi siratul mustaqim hingga kami masuk surgamu, Ya Allah jadikan kami kasihmu Nabi Muhammad yang akan kami lihat setiap saat, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, berkat kekasihmu Nabi Muhammad Suami istri yang saling mencintai karena berkat kekasihmu Nabi Muhammad Yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan Orang-orang mulia yang kau muliakan Berkat kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah mudahkan segala urusan kami Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal Penuh berkat kekasihmu Nabi Muhammad Yang sakit sembuhkan berkat kekasihmu Nabi Muhammad Yang punya hutang mudahkan mereka dalam membayar hutang mereka berkatihmu Nabi Muhammad yang kami mohon ya Allah ya Allah ya Allah panjangkan umur kami semua dalam ketaatan sahabat serta sehat wal afiat berkat kekasihmu Nabi Muhammad dan makmurkan majlis ini dengan cinta cinta kekasihmu Nabi Muhammad dan jadikan kami pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan, ketaatan serta sehat wal afiat berkat kekasihmu Nabi Muhammad dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah panjang umur serta panjang umur sihat alafiat khusnul khatimah mati dalam keadaan iman berkat kekasihmu Nabi Muhammad ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan berikan kasih sayangmu kepada mereka berkat kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon ya Allah kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami kami ingin saat engkau hendak mencabut nyawa kami kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah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 di radioku, amanat. Agar sambung terus. Agar sambung terus. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.